Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Kita lanjutkan Ikhwan Fitin rahimani wa rahimakumullah Masih di bab syafaat Sebelum kita melanjutkan Dak ya Abu Hasan. Dak ya Abu Hasan. Sebutkan syafaat khusus untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Syafaatnya Nabi alaihi salatu wasallam kepada ahlul jannah untuk diangkat derajatnya. Syafaatnya Nabi kepada ahli tauhid yang masuk neraka agar keluar dari neraka. Kemudian syafaatnya penduduk jannah untuk dibukakan pintu surga. Syafaatnya Nabi kepada Abu Talib untuk diringankan azabnya. syafaatnya Nabi kepada kaum mukminin untuk diangkat derajatnya. Sepakat Abu Hindun? Tinggal ya apa enggak kok susah. Sepakat jawabannya? Antum sepakat dengan jawabannya Abu Abbas? Eh? Atau ada ralatnya? Enggak sepakat. Masya Allah. Hah? Lalu jawabannya apa? Syafaat yang khusus untuk Nabi alaihi wasallam. Yang pertama syafaatnya Nabi kepada penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama. Yang kedua Syafaatnya Nabi kepada Abu Talib untuk diringankan azabnya Syafaatnya Nabi kepada sebagian penduduk surga untuk diangkat derajatnya. Tiga. Syafaatnya Nabi untuk disegerakan hisab. Jadi berapa? Enam. Syafaat khusus untuk Nabi alaihi salatu wasallam 4. Yang pertama syafaatul uzma Yang kedua syafaat Nabi Alaihissalam salatu wasalam Kepada penduduk surga untuk masuk ke dalam surga Dibukakan pintu surga Yang, ketiga syafaatnya Nabi Alaihissalam salatu wasalam Kepada ahlul jannah Untuk diangkat derajat mereka di dalam surga Dan yang keempat syafaatnya Nabi alaihi salatu wasalam Kepada pamannya Abu Talib Untuk diringankan azabnya Adapun syafaat jenis yang kelima dan yang keenam yaitu syafaat yang untuk Nabi dan juga untuk selain Nabi alaihi salatu wasalam. Yaitu syafaat mereka-mereka yang berhak untuk masuk ke dalam neraka dari kalangan ahli tauhid untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan syafaat yang keenam ialah syafaat yang diberikan kepada ahli tauhid untuk dia dikeluarkan dari neraka. Ya, dikeluarkan dari neraka. Kalau yang jenis kelima syafaat untuk tidak dijadikan masuk ke dalam neraka, syafaat yang keenam yaitu syafaat yang diberikan kepada ahlu tauhid untuk dikeluarkan dari neraka. Dan ini juga terdapat keutamaan kepada para muwahhidin. Ini syafaat yang ditetapkan, syafaat al-musbatah, syafaat yang ditetapkan dalam syariat. Kalau syafaat manfiyah syafaat yang ditiadakan itu yang seperti apa? Syafaat yang ditiadakan, yang dinafikan dalam syariat itu yang jenis yang yang seperti apa bentuknya? Wallahu Abu Abdul Aziz Nah, syafaat yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qawluhu ta'ala Qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض Kata Musannif rahimahullah taala dan firman Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan bahwa syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ialah syafaat yang dilarang, syafaat yang ditiadakan dalam syariat. Qul katakanlah ya Muhammad. Ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Panggil Atau makna yang kedua, berdoalah kalian, mintalah kepada mereka orang-orang yang kalian anggap, yang kalian sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dua. Ud'u Mana ialah ahdiruhum, hadirkan mereka di hadapanku. Ditantang kaum musyrikin, mereka-mereka yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Uhduru, ahdiru, hadirkan mereka. Atau makna yang kedua, ud'u hum mas doa doa al masalah. Mintalah kepada mereka permintaan. Baik dengan makna hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau berdoalah kalian kepada mereka za'amtum min dunillah yang kalian sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat mereka Allah Subhanahu wa taala katakan la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi mereka tidak memiliki misqala dzarrah sekecil dzarrah seberat zarah. Zarah disebutkan oleh para ulama maknanya ialah butiran yang sangat kecil yang diterbangkan oleh angin. Apa? Debu. Butiran kecil yang diterpa yang diterbangkan oleh angin. Dan juga mereka para ulama menyebutkan makna zarrah adalah sigharun naml. Sigar naml. Apa artinya? Anak semut. Ya. Anak semut itu kalau taruh di timbangan digital kira-kira ngefek enggak? Yang satu itu, yang masih warnanya putih itu Taruh di timbangan yang digital lah, jangan timbangan yang pakai on-onan berat itu, yang digital, yang biasa buat nimbang emas. Taruh di situ ngefek enggak? Enggak, enggak ada beratnya. Nah, kondisi selain Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai syafaat, Allah katakan la na misqala dzarratin fis samawati wal ardh mereka tidak memiliki sebesar debu yang berterbangan ataupun sebesar semut, anak semut. Maknanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bukan berarti jika lebih kecil dari itu mereka punya. Kan disebutkan dalam ayat la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki meskipun apa? sebesar Debu yang berterbangan atau anak semut Bukan maknanya jika lebih kecil dari itu mereka memiliki Tidak Maknanya ialah Sekecil apapun Karena ini bentuk permisalan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Artinya hal yang paling kecil Yang bisa dilihat oleh kasat mata Debu Ataupun semut kecil tadi Sebagai penggambaran paling kecil paling tidak ada timbangannya mereka itu tidak memiliki. Fis sama wala fil ardi. Baik di langit ataupun di bumi mereka tidak punya. Dalam kondisi syarat ya, syarat al-mad'u syarat yang dimintai ya ketika kita meminta syaratnya apa? Yang diminta punya. Kan seperti itu. Ya. Kita minta kepada orang tua, kita minta kepada seorang minta sesuatu. Tentunya orang tadi punya yang kita inginkan. Kondisi mereka yang dijadikan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard. Mereka tidak punya meskipun sebesar debu yang berterbangan atau anak semut yang kecil tadi baik di langit ataupun di bumi. Kondisi yang pertama. Ya, kelanjutan ayatnya Ya, karena ini tidak lengkap. Disebutkan al-ayatain, dua ayat. Nyata? Yang ada bawa matanya al-ayatain dua ayat. Ini baru satu ayat. Kita sebutkan kelengkapannya. Boleh ادعوا allah زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ardi ma lahum ma min syirkin. Bantahan yang kedua, kondisi para pemberi syafaat kata mereka. Para pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala setelah Allah katakan mereka tidak punya kepemilikan meskipun sebesar debu ataupun semut, anak semut tadi, baik di langit ataupun di bumi. Kondisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan tidak ada bagi mereka yaitu bagi orang bagi yang dimintai syafaat tadi ma di langit dan di bumi min syirkin dari sekutu. Artinya mereka itu para pemberi syafaat yang kalian sangka, yang kalian duga mereka tidak punya andil dalam hal penciptaan langit dan bumi. Ya, Malahum fihi ma min syirkin. Mereka tidak memiliki pada perkara langit dan bumi tadi itu sekutu. Artinya tidak punya saham kalau dibahasakan. Ya. Mereka itu tidak punya saham pada urusan langit dan bumi. Tidak pula tidak uh, tidak pula memiliki memiliki andil dalam hal penciptaan langit tidak pula memiliki andil dalam hal penciptaan bumi. Sudah tidak punya apa-apa. Yang kedua, tidak punya pula saham, tidak punya andil, tidak punya andil bagian dalam hal penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Wa ma lahum min zuhir. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala minhum dari mereka para pemberi syafaat yang kalian sangka tadi min zahir dari pembantu, penolong. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh penolong pembantu dari orang-orang yang kalian jadikan sebagai pemberi syafaat tadi. Sehingga pada ayat ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah Allah bantah Allah bantah kondisi mereka-mereka yang dijadikan syafaat, dijadikan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala dengan tiga bantahan. Bantahan yang pertama apa, Bu Juna? Hah? Enggak nulis. Lah terus kemana tadi? Abu Hasan Ini belum belum rufiatil aklam baca fatih sohof ini. Masih nyatet kita. Belum diangkat penanya, kita belum selesai nyatet. Belum jafati suhuf. Lembar-lembaran juga belum kering. Insyaallah catatan nanti masih basah dengan tinta-tinta. Ah, ah bujuna. Ah. Tidak punya kepemilikan meskipun sekecil darah. Apa tadi darah? Anak semut atau debu yang berterbangan satu. Oh satu aja. <laughs> Abu mau menambahkan? Tidak punya andil dalam hal syafaat. Enggak dalam ayat ini loh. Di ayatnya itu, di terjemahan ayatnya. Qul di alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah. Itu yang disebutkan Abu Juna. Mereka itu tidak punya kepemilikan meskipun mithqala dzarrah sebesar debu yang berterbangan atau anak semut tadi. Fis samawat wala fil ard. Tidak di langit, tidak pula di bumi. Yang kedua, Ahlus sunnah itu hujahnya harus kuat. Ketika untuk membantah mereka para peminta syafaat kepada selain Allah, katakan ayat ini. Qul ud'ul za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum apa tadi ayatnya? Belum hafal juga ayatnya. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min dhuhir. Artikan bantah. Hah? Eh, gimana Guntur? Nah, yang kedua bantahnya adalah mereka yang kalian kalian jadikan sebagai pemberi syafaat, mereka tidak punya andil dalam hal penciptaan langit dan bumi. Ya. Tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma fihi ma min syirkin. Yang ketiga, Mereka yang kalian jadikan pemberi syafaat tadi bukan pembantunya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh terhadap pembantu. Wa ma minhum min dhahir. Nah, bantahan telak. Gitu ya. Bantahan telak kepada mereka orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membantah? Allah langsung yang membantah. Hafalkan ini ya, surat Saba ayat ke 22. Ya. Surat Saba ayat yang ke 22. Nah. Qala Abu Abbas Berkata Abul Abbas. Abul Abbas siapa ini? Abu Bakar. Abu Abbas ini. Siapa kira-kira Abul Abbas ini? Tak kenal maka tak sayang. Ketika dikatakan oleh, oleh para ulama, Kala Abul Abbas. Berkata Abul Abbas sapa kuwi ketemu enggak ketemu Abu Fadil Bukan, orang ini ucapan musonifnya kok. Qala Abul Qala Abul Abbas. Berkata musonif, berkata Abul Abbas menukilkan kalamnya Abul Abbas. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menukilkan kalamnya Abdul Abbas. Siapa Abdul Abbas? Alam. Abu Noval? Gak ada. Antum buka di sarahnya enggak ada kah? Tidak ada. Belum ketemu. Abu Ismail? Nah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Ketika para ulama mengatakan qala Abdul Abbas maka yang dimaukan ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Menukilkan kalam beliau sebagai tafsiran penjelasan dari ayat ini. Qala beliau mengatakan, Allahu amma siwahu Allah subhanahu wa ta'ala menafikan Amma siwahu dari selain Allah kullama yata'allaqu bihi al-musyrikun segala sesuatu semua yang dijadikan kaum musyrikun sebagai ta'alluq bergantung diri ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihi al-musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan segala sesuatu atau semua yang dijadikan kaum musyrikin mereka bergantung diri dengan ayat ini qul ud'u alladziina min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahuma wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu min wa ma lahu minhum min zahir dengan tiga bantahan dengan tiga penafian Fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan dalam ayat ini li ghairihi. Allah menafikan, meniadakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala mulkun kepemilikan. Kepemilikan. Ya. Yeah. Dari la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka itu tidak punya kepemilikan. Baik langit ataupun di bumi mereka tidak punya apa-apa. Au qistin. Au qistun atau jatah porsi. Kalau yang mulkun kepemilikan, yang kedua tak kasih jatah kistun, jatah porsi tidak punya pula tidak punya kepemilikan tidak pula punya saham jatah porsi sedikit pun tidak tidak punya diambil dari lafaz wa malahu wa malahu wa malahum fihi ma min syirkin au yakunu aunan lillah atau adanya aun pembantu penolong untuk Allah Subhanahu wa taala wa lahu minhum min zahir dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari mereka itu dari penolong-penolong pembantu ya bantahan telak kepada mereka para pencari syafaat selain Allah Subhanahu wa taala walam yabqa illa syafa'ah sehingga tidak tersisa kecuali syafaat saja Yaitu syafaat yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Doa-doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Istighosa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak tersisa lagi Semua tidak ada kecuali syafaat ini yang diberikan kepada yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu Rabbu maka jelaslah anha bahwa yang namanya syafaat la tanfa'u tidak akan bermanfaat illa liman adinalahu rabbu kecuali bagi siapa yang Arab oh, Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya Kama qala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam beliau tidak bisa memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala. dan Allah meridhai orang yang diberikan syafaat tadi. Fahadihi syafa'atu kata beliau masih kalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Maka syafaat ini allati yadhunnuha al-musyrikun yang disangka yang dikira oleh kaum musyrikun hia syafaatnya tadi muntafiyatun yaumal qiyamah dinafikan di hari kiamat tak teranggap tidak teranggap kama nafahal Quran sebagaimana dinafikan dalam Al-Qur'an syafaat mereka tadi wa ukhbiran nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaran nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi alaihi salatu wasallam mengkabarkan annahu ya'ti bahwasanya beliau akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala fayasjudu li rabbi kemudian sujud kepada Rabb dengan sujud yang lama wa dan memuji Allah Subhanahu wa taala la yabda'u bis syafa'ah awwalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta merta langsung berdiri di hadapan seluruh manusia langsung memberikan syafaat untuk ditegakkan hisab. Tidak serta-merta manusia mendatangi Nabi alaihi wasallam kemudian Nabi mengatakan ana laha ana laha aku yang akan memberikan syafaat aku yang akan memberikan syafaat kemudian langsung berdiri di hadapan seluruh manusia dan memberikan syafaat tidak tapi Nabi alaihi wasallam datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sujud dengan sujud yang lama kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang belum pernah tersebut dalam di dunia ini thumma yuqalu lahu kemudian baru dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam irfa ra'saka wa qul tus wa qul yusma wasal tu'ta wasfa tusyafa angkat kepalamu ya Muhammad setelah dari dari posisi sujud wa qul yusma katakanlah akan didengar kalimatmu wasal tu'ta mintalah engkau akan diberi wasfa tusyafa berilah syafaat engkau diizinkan untuk memberi syafaat hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim Nah, dikeluar, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam tidak langsung memberikan syafaat. Minta izin dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara sujud Memuji Allah Subhanahu wa taala baru dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tuqa wasfa' tusyaffa." Nah. Sehingga kita meminta syafaat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah kepada siapa? Kita minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperbolehkan meminta syafaat kepada nabi Termasuk bentuk kesyirikan dan termasuk kesalahan besar ketika kita mengatakan wahai nabi ya nabiullah berilah syafaatmu kepadaku. Tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak punya syafaat setelah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sudah lalu bahwa yang diberi syafaat itu ialah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awal pertama ketika kita katakan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah, maka konsekuensinya yang pertama jadilah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Difahami ini syafaat. Nah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lahu kepada Nabi alaihi salatu wasalam Abu Hurairah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Dalam matanya Wahai Nabi alaihi salatu wasalam, siapakah orang yang paling bahagia? Orang yang paling mendapatkan kemanfaatan dengan syafaatmu nanti di yaumul kiamah? Pertanyaan penting yang dilontarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wahai Nabi, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di yaumul kiamah? Siapakah orang yang paling mendapatkan kemanfaatan dari syafaatmu ya wahai Nabi? Qala maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Barang siapa yang dia mengatakan la ilaha illallah khalisan min khalisan min qalbihi, ikhlas keluar dari hatinya. Berarti hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil zikir tahlil setelah salat 100 kali Seribu kali La ilaha illallah La ilaha illallah Kan mangkala la ilaha illallah Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Nabi? Nabi mengatakan mangkola la ilaha illallah. Gitu ya Bu Lukman ya? Ya. Pokoknya ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. As'adun nas bi syafaatin Nabi alaihi salatu Orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi. Gitu ya. Nah, iya, man qala barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah kita perbanyak zikir. La ilaha illallah tahlil setelah sholat untuk bisa menjadi orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Diperbolehkan toh? Lah iya, diperbolehkan toh berarti? memperbanyak tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah Hah? Lah iya secara umum eh. <laughs> Lah ya tadi kan dikatakan ditanyakan kepada Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu?" Nabi mengatakan, "Mangkola la ilaha illallah." Barang siapa mengatakan la ilaha illallah, ini dijadikan dalil oleh para haula mereka-mereka yang bertahlil. Ya, setelah sholat 100 kali. Tahlilan. Kenapa kalian tahlilan? Abu Hurairah lo mengatakan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu?" Syafaatmu. Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah." Yang mengatakan la ilaha illallah. Gimana? Bukan banyaknya zikir tapi dengan ada contohnya. Contohnya gimana? Hah? Ah, ah gimana nih Mas ini? Ini jelas dalil kok. Hadisnya sahih. Sahih hadisnya ini. Gimana cara membantahnya? Hadisnya Abu Hurairah Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari loh dalam Kitabul Ilm, bab hirs 'alal hadis. Gimana membantahnya? Uh, ikhlas saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hah? Pengkhususan gimana? Lah hadisnya umum kok man qala la ilaha illallah Hadisnya tuh umum. Kapan saja. Kok justru itu gimana? Lah ya kalau umum itu boleh kapan saja. Kita lakukan habis nikah, habis sholat. Tidak ada larangan setelah sholat mengatakan la ilaha illallah seratus kali kok. Walau alam. Ah, Abu Hasan. Abu Said. Mengucapkan la ilaha illallah harus dengan konsekuensinya. Nah, kita katakan, betul Mas. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi alam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dalam hatinya dengan konsekuensinya. Tambahkan pula ada dalil-dalil yang kemarin kita katakan. Kita sebutkan bahwa syafaat itu bisa terpenuhi kalau pertama yang memberikan syafaat ialah orang yang diridhoi. Yang kedua, yang diberikan syafaat pun apa? Orang yang diridhoi ucapan dan amalannya. Itu pun setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengatakan la ilaha illallah bahkan seribu kali pun kalau ucapan dan tindakan kalian itu tidak sesuai dengan konsekuensi la ilaha illallah tidak bermanfaat. Khalisan khalisan min qalbi ikhlas dari hatinya ikhlas itu akan terwujud dengan amal perbuatan akan terlihat ikhlasnya dia bagaimana ya dia ikhlas ikhlas kok tapi dia berbuat sirik kepada Allah Subhanahu wa taala masih melakukan praktek kedukunan ya syirik sihirnya masih ada tidak ikhlas di sana wallahu taala alam bisawab Masya Allah belum selesai Masih kurang sedikit lagi Kurang berapa baris itu? lima baris. Kita selesaikan besok saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.